Nashkuruhu wa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita berupaya untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah, sungguh tak akan mampu kita menghitungnya. Tak akan ada seorang pun yang bisa menghitungnya. Kenikmatan yang sangat banyak dan sangat besar. Dan di antara yang paling besar adalah nikmatul hidayah. Nikmah hidayah ilal Islam. Nikmatul hidayah ilal tauhid. Nikmatul hidayah ilal sunnah wa ilal salafiyah. Wa ni'mah al-hidayah a'zamun ni'am. Kenikmatan hidayah adalah sebesar-besar nikmat karena segala kenikmatan yang lain tidak akan ada apa-apanya tanpa hidayah. Kenikmatan dunia apapun tidak ada nilainya jika dia tidak mendapatkan hidayah, petunjuk kepada tauhid, kepada sunnah, kepada jalan para salafus saleh radhiyallahu alaihim ajma'in. Semakin dia mendapatkan kenikmatan besar, semakin dia sesat. Semakin dia pandai, semakin dia sesat. Semakin dia sehat, semakin banyak kesesatannya jika tidak mendapatkan hidayah. Tetapi mereka yang terbimbing dengan hidayah ila tauhid was sunnah, maka kesehatannya akan bermanfaat baginya di dunia dan baginya di akhirat. Kenikmatan hartanya akan bermanfaat baginya di dunia dan baginya di akhirat. Kenikmatan apapun dari kenikmatan-kenikmatan lain dengan hidayah ila tauhid was sunnah akan tanfa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya hidayah adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sejak menurunkan Adam alaihi salam ke dunia Allah sudah katakan kepadanya dan kepada turunannya imma minni hudan bisa jadi akan datang kepada kalian hudan Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Adam dan juga turunan Adam fa imma yatiyannakum minni huda bisa jadi akan datang kepada kalian huda faman tabi'a hudaya maka siapa yang mengikuti bimbinganku fala yadhillu wa la yashqa tidak akan sesat dan tidak akan sengsara Ikhwan tidak akan sesat di dunia dan tidak akan tersiksa sengsara di neraka jahanam kelak yaumul qiyamah akan mendapatkan dua nikmat nikmat al-hidayah wa nikmat as-salamah nikmat al-hidayah yakni terbimbing kepada langkah yang benar terbimbing kepada jalan yang lurus terbimbing kepada jalan keselamatan Sedangkan di akhirat mendapatkan salama. Keselamatan dari adab Allah. Keselamatan dari kemurkaan Allah. Keselamatan dari neraka jahannam. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah ancam mereka-mereka yang tidak mengikuti hidayah pada kelanjutan ayatnya. Siapa yang tidak mengikuti hidayah Barang siapa yang melupakan dikri fa inna lahu ma'isyatan Adapun mereka-mereka yang melupakan bimbinganku, melupakan petunjuk dariku, maka dia akan menghadapi kehidupan yang sengsara. Dan kesengsaraannya berlanjut di dunia dia tidak mendapatkan ketenteraman di kuburnya dia mendapatkan azab. Dihimpit bumi. Dipukul dengan mitraqatan min hadid. Dengan pukulan dari besi. Dan didekatkan kepadanya neraka jahannam guduan wa asyiya. Dan masih banyak riwayat-riwayat tentang adab kubur. Dan ketika dibangkitkan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang mabuk, seperti orang yang kesurupan. Dan dibangkitkan dalam keadaan buta. Mereka protes mengatakan, Rabbi, lima hasyartani a'ma. Mengapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Waktu kuntu basira. Padahal aku di dunia bisa melihat. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى demikianlah karena engkau dulu di dunia didatangi ayat-ayatku kata Allah fanasitaha tapi engkau melupakannya fakadzalika al-yawma maka hari ini pun engkau dilupakan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Kalau saja mereka jujur kepada Allah, ini saya akan baik buat mereka. Karena makna mengikuti hidayah adalah zahiran wa batina. Yang namanya mengikuti hidayah adalah secara lahir dan secara batin. Secara zahirnya dia beramal, dengan jawarihnya batinnya juga mengimani, meyakini, mengikuti dan percaya. Maka mereka lah yang dikatakan orang-orang yang mengikuti huda. Yang Allah katakan la yadil wa la yashqa, enggak akan sesat dan enggak akan sengsara. Tetapi faman a'radu an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingatku kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedang Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk jujur dalam iman, jujur dalam ittiba', jujur dalam mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman dalam ayat lainnya, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Wa kunu ma'asadiqin Dan hendaklah engkau menjadi orang-orang yang bersama sadiqin Ada dua makna di dalamnya bersama sadiqin yakni kita bergabung bersama orang-orang yang jujur yang kedua bersama sadiqin hendaklah engkau menjadi salah satu dari mereka para sadiqin yang diantara tafsir sadiqin adalah mereka para sahabat Ridwanullah alaihi majmi'in dari kalangan muhajirin sebagaimana diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau berkata kepada saudara-saudaranya dari kalangan Ansar, "Huwa sammakumul muflihin wa sammana sadiqin." Allah menamakan kalian sebagai muflihin dan menamakan kami muhajirin sebagai sadiqin dan Allah berfirman, "Kunu ma'as sadiqin." Hendaklah kalian tetap bersama orang-orang yang jujur kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menasehati saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya dari kalangan Ansar agar jangan berpisah dari Muhajirin. Jangan berpisah dari orang-orang yang Allah juluki dengan para sadiqin. Kunu ma'as sadiqin, tetaplah kalian bersama mereka para sadiqin. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ketika Allah mengisahkan para muhajirin lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim ila akhiril ayah apa akhir ayatnya ulaika humus sadiqun mereka lah orang-orang yang jujur kemudian Allah berbicara tentang ansar walladziina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ila akhiril ayah apa akhir ayatnya Ulaika humul muflihun. Mereka lah kaum muflihin. Ikhwanifidina azakumullah. Makna jujur adalah jujur kepada Allah. Ketika kita mempersaksikan la ilaha illallah, maka hendaklah kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Jangan melakukan kesyirikan-kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Jangan kita beramal karena riak itu tidak jujur. Jangan kita beramal karena ingin dipuji. Itu tidak jujur. Jangan kita beramal hanya ingin dianggap begini dan begitu. Itu tidak jujur. Tiga orang yang pertama dibakar dalam neraka jahanam. Yang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hampir-hampir tidak bisa mengkisahkannya karena beratnya. Ketika ditanya apakah engkau mendengar dari Nabi, sesuatu yang kami belum dengar Abu Hurairah menjawab iya aku mendengar dengan kedua telingaku ini di rumah ini kemudian yusma minhu syahik kemudian terdengar suara napas Abu Hurairah tidak sanggup berbicara terhenti sampai kemudian diulangi lagi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di rumah ini aku mendengar dengan dua telingaku ini. Kemudian kembali terhenti dan terdengar nafasnya. Diulangi lagi sampai ketiga kali baru beliau bisa melanjutkan awalumatus arbihimun nar. Kisah tentang awal orang yang dibakar dalam api. Kalimat ini sesungguhnya di akhir hadisnya di awal disebutkan secara makna dikumpulkan manusia di padang masyar kemudian dipanggil satu orang diingatkan kenikmatan kepadanya yang Allah berikan kepadanya sampai orang itu mengakuinya kemudian Allah tanyakan kepadanya mada amilta biha apa yang kau amalkan dengan kenikmatan itu karena dia diberi kenikmatan ilmu dia mengatakan aku mengajar, aku menyebarkan ilmu, aku berdakwah dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata dijawab kezabta, engkau berdusta. Engkau mengajar, engkau beramar ma'ruf nahi munkar, engkau berdakwah hanya ingin disebut sebagai alim. Wa qad qil, sungguh sudah dikatakan engkau sebagai alim di dunia. Diperintahkan oleh Allah, umi rabbi an yus ala min kharaihi finnar. Diperintahkan untuk diseret dengan kepalanya di bawah dan dilemparkan ke dalam api. Orang kedua dipanggil. Diingatkan kenikmatan-kenikmatan sampai dia mengakuinya. Dan ditanya dengan pertanyaan yang sama, "Mada amil tabiha?" Apa yang kau amalkan dengan kenikmatan itu? Dijawab, "Aku ujahid fi sabilik." Aku berjihad di jalanmu. Aku berperang, nggak ada satu peperangan pun kecuali aku ikut di dalamnya. Dijawab dengan kalimat yang sama, kezabta. Engkau berdusta. Engkau berjihad hanya ingin disebut sebagai pemberani, waqad dan sudah dikatakan begitu di dunia. Lempar dia ke dalam neraka, maka diseretlah dia dengan wajahnya di bawah dan dilemparkan ke dalam api. Yang ketiga, juga ditanya dengan pertanyaan yang sama diingatkan kenikmatan-kenikmatannya sampai dikatakan mada amil tabiha apa yang kau amalkan dengan kenikmatan tersebut? Orang itu menjawab karena dia diberi kenikmatan dalam bentuk kekayaan yang melimpah, aku bersedekah. Tidak ada satu jalan-jalan sedekah kecuali aku berikan padanya. Ternyata dikatakan oleh Allah engkau berdusta. Engkau bersedekah engkau membagi hartamu kepada fuqara wal masakin hanya ingin disebut sebagai dermawan wa qil dan sudah disebut begitu di dunia lempar dia ke dalam neraka kemudian kata Abu Hurairah sungguh Rasulullah mengatakan mereka ini awwaluman tus'ar nar orang yang pertama dibakar dalam api kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kejujuran dalam bertauhid. Kejujuran dalam ittiba'us sunnah. Kejujuran dalam beramal dengan amalan-amalan sunnah nabawiyah. Kejujuran dalam meniti jejak para salafus saleh. Allah Ta'ala ayajma'ana ma'akum wa ma'al muslimina ala tauhid wa sunnah. Semoga Allah gabungkan kita dan kalian dan seluruh kaum muslimin di atas jalan tauhid, di atas jalan sunnah nabawiyah, sehingga kita menjadi mukhlisin orang-orang yang ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira alhamdulillah alhamdulillah alladhi هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa Lawan dari kejujuran adalah kedustaan. Iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhib yahdi ila al fujur. Fa innal fujur yahdi ila an nar. Hati-hatilah dari kedustaan. Karena kedustaan membawa kefajiran dan kefajiran akan membawa ke dalam neraka sebagaimana sebaliknya as-sidqu yang namanya jujur yahdi ilal bir akan membawa kepada kebaikan-kebaikan wa innal birra yahdi ilal jannah dan sesungguhnya kejujuran akan membawa ke dalam surga fa iyyakum wal kadhib wattaqullah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati-hatilah dari kedustaan kedustaan sudah merupakan dosa besar. Lebih besar lagi kalau kedustaan itu atas nama agama. Lebih besar lagi kalau kedustaan itu atas nama Allah, atas nama Rasul. Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, maka siap-siaplah dengan tempat duduknya dalam neraka apalagi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah katakan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halalun wa hadza haram kata Allah jangan kalian berbicara dengan gambaran lidahmu ini halal ini haram padahal dusta litaftaru 'ala Allahil kadhib karena engkau membuat atas nama Allah kedustaan-kedustaan. Inna Allah, inna alladhina yaftaruna ala al-kadibi la yuflihun. Sesungguhnya mereka-mereka yang membuat kedustaan-kedustaan la yuflihun, enggak akan mereka selamat. Mata'un qalilun walahum adabun alim. Hanya kesenangan sesaat disanjung, dipuji, diangkat sesaat tetapi setelah itu azabun alim, mata'un qalilun walahum azabun alim. Kenikmatan sesaat setelah itu adalah azab di dalam neraka. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan juga, "Wa yaumil qiyamah" ترى الذين كذبوا على الله وجوههم Nanti hari kiamat kamu lihat mereka-mereka yang berdusta atas nama Allah, wajah-wajah mereka menghitam. Aliran sesat, kelompok sesat, penyimpangan-penyimpangan, penyimpangan, ahlul balal, ahlul bid'ah. Mereka ini adalah orang-orang yang berdusta atas nama Allah berbicara atas nama agama dengan kedustaan. Bahkan lebih dari itu, mereka mempermainkan agama, menjadikan agama sebagai lelucon, sebagai bahan tertawaan. Mengejek malaikat, mengejek para nabi, merendahkan orang-orang saleh. Na'udzubillah min dzalik. Berdusta di hadapan ummah, bukan di hadapan satu orang. Di hadapan sekian banyak manusia. Rasulullah SAW pernah menyampaikan apa yang Allah khabarkan dalam mimpinya. Ataina ala rajulin muttaji' Aku melihat seseorang yang berbaring dengan tengkuknya. Dan seseorang yang lain berdiri di atasnya. Kemudian dia mengambil besi Disebut kulu besi yang bengkok begini untuk mengait sesuatu. Maka dikaitkan bibir orang yang di bawah tadi dengan besi tersebut sampai ke tengkuknya. Dan seperti itu berulang-ulang. Sampai kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, apa yang terjadi padanya? Man hadha? Siapa orang ini? Maka kedua malaikat yang mengantarnya berkata, huwar rajulu yaghdu min baitihi fayakdzib al-kadzdzaba tablughu al-afaq. Ini orang yang keluar dari rumahnya kemudian berdusta dengan kedustaan yang mencapai ufuk-ufuk dunia. Ikhwanuddin azakumullah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in waktu itu mungkin tidak bisa membayangkan apa mungkin seseorang berdusta kedustaannya sampai ke ufuk timur sampai ke ufuk barat tetapi hari ini di zaman global ini sangat mudahnya begitu kau berbicara siang hari ini sebentar kemudian sudah terdengar di afak Tablugul afaq, mencapai seluruh penjuru dunia kebisaannya. Ikhwan bin azakumullah. Apakah pantas orang seperti ini dianggap sebagai tokoh agama? Ikhwan bin azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yahlifuna 'ala al-kadhibi wa hum ya'lamun. Mereka bersumpah atas kedustaan padahal mereka sadar masih banyak hadis-hadis, ayat-ayat yang menunjukkan betapa besarnya kedustaan. Kedustaan dalam dagang saja. Rasulullah SAW menyatakan al bil khiyar. Penjual dan pembeli itu punya hak pilih selama mereka masih di tempatnya fa in sadaqa kalau keduanya jujur burika bai'ihima akan diberkahi jual belinya fa in kadzaba kalau keduanya saling mendustai maka justru muhiqat dicabut barokahnya ikhwan bin apalagi berbicara dalam masalah din dalam bicara masalah agama Bicara qala Allah, qala Rasul, hada halalun wa hada haram. Ini halal, ini haram. Maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Dan Allah katakan la yuflihun. Wa yaumul qiyamah tara alladziina kadzabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddah. Nanti pada hari kiamat kamu lihat mereka wajah-wajahnya menghitam.